السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تكرم علينا بنعمة الإيمان والإسلام ومن علينا بوجود خير الأنام سيدنا ونبينا وشفيعنا وعظيمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه من يومنا هذا إلى يوم الزحام أما بعد قال الشوقي إذا كان هذا كافر جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه يخفف عنه دائما في يوم الاثنين للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا الشوقي berkata dalam syairnya Kalau seorang yang kafir seperti Abu Lahab sudah kafir dinas di dalam Al-Qur'an. Tidak semua orang kafir dinas di dalam Al-Qur'an. Karena saking parahnya kekufuran Abu Lahab sampai-sampai satu surat khusus dalam Al-Qur'an menjelaskan celakanya Abu Lahab kelak di hari kiamat dinas sebagai orang yang kekal dalam api neraka. Tetapi datang riwayat yang menjelaskan bahwa di setiap hari Senin Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan azab untuk Abu Lahab. Diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala khusus setiap hari Senin karena pernah sekali bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad lahir, budaknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah memberikan kabar tersebut, maka Abu Lahab pun bergembira dan adatul Arab, adat kebiasaan orang Arab kalau ada orang yang datang memberikan kabar gembira, maka ia pasti akan mendapatkan satu hadiah dan hadiah yang diberikan oleh Abu Lahab kepada budaknya adalah dimerdekakan dari perbudakan dan diminta oleh Abu Lahab untuk menyusui keponakannya yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya satu kali itu seumur hidupnya Abu Lahab berbahagia dan bergembira. Setelah itu Abu Lahab hidup dalam kekufuran bahkan orang yang berada di garda terdepan dalam memusuhi, membenci dan menyakiti Nabi Muhammad SAW bisa diringankan oleh Allah siksanya di hari kiamat. Satu kali gembira karena lahirnya Nabi Muhammad mati dalam keadaan kafir dan musuh utama Nabi Muhammad SAW lalu betapa banyak anugerah Allah, betapa banyak rahmat Allah yang diberikan kepada kita orang-orang yang mukmin, muwahhid, muslim yang mengimani ajaran Nabi Muhammad SAW dan hatinya dipenuhi kecintaan, mahabbah dan ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah banyak diceritakan betapa beruntungnya kita memiliki nabi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa agungnya majelis-majelis maulid seperti ini yang di dalamnya dibacakan syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas berkata tidak ada satupun maulid yang dibaca kecuali di saat mahallul qiyam Nabi pasti hadir di antara orang-orang yang membaca maulid itu. Setiap mahallul qiyam Nabi pasti hadir. Hanya saja orang-orang tertentu yang bisa memandang kehadiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan khusus Maulid Diba kata beliau kata Al Habib Ahmad bin Hasan Al Attas ketika Maulid Ad-Diba'i dibaca, Nabi sudah hadir sejak dari Ya Rabbi Salli ala Muhammad. Sebelum mahallul qiyam, Nabi sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka disaksikan dengan seorang waliullah, orang yang telah sukses karena kamalul ittiba, karena sesempurnanya ittibanya dengan Nabi Muhammad Wasallam yang pusaranya di hadapan kita Al Habib Al Arif Billah Alawi bin Segaf Segaf kita yakin saat ini di malam ini An Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir baina zahranikum. Nabi hadir di tengah-tengah kita di antara kita Karena itu di majelis ini kita merasakan getaran hati yang luar biasa merasakan satu kedekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam yang semoga ini terus terjaga sampai kita keluar dari majelis ini dan terus dalam kehidupan kita keseharian kita. Lihat betapa indahnya kelahiran Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Begitu banyak riwayat yang menceritakan keistimewaan kelahiran Nabi Muhammad Alaihi Wasallam dan salah satunya ungkapan dari paman beliau sendiri Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah ketika itu dia menyampaikan kepada Nabi bahwa ingin mengungkapkan kata-kata tentang keindahan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi pun mempersilahkan bahkan mendoakan semoga Allah tidak menghilangkan gigi beliau. Maka Ibnu uh, Sayyidina Al-Abbas paman beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan bait per bait syair khusus memuji tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kelahirannya di antara syair itu ungkapan beliau yang berbunyi wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuqu fa nahnu fi dzalikad diya'i wa fin nuri wa subulir rasyadi nakhtariqu dan engkau wahai Muhammad lahirkan di bumi ini bumi menjadi terang benderang langit pun menjadi bersinar semuanya menjadi terang dan bersinar dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami berada berjalan di atas cahaya itu di atas pancaran nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita menapaki kehidupan di bumi ini. Semuanya ini adalah dengan nur pancaran nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kehadiran kita malam ini di majelis ini adalah karena pancaran nur dan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya jagalah cahaya itu dengan baik. Jaga nur Nabi Muhammad itu dengan baik hingga meresap ke dalam hati kita sehingga seluruh tubuh kita, anggota badan kita dipenuhi dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dari umat ini masuk ke tempat-tempat mungkarat, tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang tidak disukai Nabi, berarti dia membawa nur Nabi ke tempat-tempat yang tidak disukai Nabi dan itu berarti menghina dan melecehkan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat orang-orang yang berhasil terus menghidupkan cahaya nur Nabi Muhammad seperti yang kita saksikan di hadapan kita ini makamnya. Dan para aulia mereka orang-orang yang telah berhasil menjaga dengan baik nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nur itu meliputi kehidupannya baik secara pribadi, nur itu meliputi rumah tangganya, meliputi anak istrinya, meliputi orang-orang di sekitarnya, kehidupannya di dunia, di barzakh sampai kelak di akhirat terus bersama dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa Bahkan diriwayatkan dalam hadis kelak idza aradal mu'min ayyajuza 'ala sirat nadatin nar ya mu'min juz faqad atfa'a nuruka lahabi. Kalau ada seorang mukmin nanti akan melewati sirat neraka itu memanggil-manggil dan berkata wahai orang mukmin segeralah engkau lewati aku karena cahayamu pantulan cahayamu bisa memadamkan baraku yang begitu panas. Bara api neraka bisa dipadamkan oleh nurnya seorang mukmin yang membawa nur Nabi Muhammad SAW dan bersumber nur itu dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah. Karena itu tidak ada majlis seperti ini, majlis yang luar biasa. Masyikama kama majma'il maulid yujallil kurub majlis yang bisa menghilangkan segala kesusahan kita kesempitan hidup kita baik kesempitan hidup di dunia maupun di akhirat kita yakin bahwa dengan majlis ini sebagaimana yang diungkapkan Al Habibul Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al Habashi min ba'di dzal yaum batustar jami'ul uyub min ba'di dzal yaum batughfar jami'uz dzunub min ba'di dzal yaum maulana alaina yatub yaghfir zallana wa yamhu kulla wizrin wa hub waqfah kama ha fi biladis sulub yahdhur bihal mustafa wa alu wa ahlul ghuyub insyaallah setelah hari ini dan setelah saat ini setelah malam ini akan ditutup oleh Allah segala aib kita diampuni segala dosa-dosa kita diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa majlis seperti ini majlis yang dihadiri oleh Al Mustafa sallallahu alaihi wasallam yang dihadiri oleh keluarganya yang mulia, orang-orang yang mulia karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap bahwa nur yang kita terima malam hari ini terus terjaga sampai kelak kita menemui Allah Subhanahu wa taala di hari yang digambarkan Allah yauma la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir hari di mana Allah tidak akan mungkin menyusahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan menyusahkan orang-orang yang setia yang beriman selalu bersamanya mereka akan berkata ya Allah ya Tuhan kami sempurnakan cahaya kami sempurnakan nur kami ampuni dosa-dosa kami sesungguhnya engkau adalah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu para hadirin jamaah sekalian rahimakumullah mudah-mudahan semangat semarak bulan Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semangat majelis-majelis maulid semacam ini menggugah himmah kita untuk menjadi umat-umat yang taat kepada Rasulullah, menghidupkan ajaran Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sehingga majelis-majelis semacam ini akan berbuah dan buah itu bisa kita rasakan untuk mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan hidup di dunia, di barzakh sampai kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang setia teguh memegang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak cucu kita, keluarga kita semuanya dijadikan orang-orang yang setia memegang teguh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan wal afwa minkum. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته